Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jemaah Masjid Al-Asif Pukul Raja Rahimani wa Rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Membaca Sambain Nabi Karya Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah At-Tirmidzi rahimallahu rahmatan wasi'ah dengan penjelasan dari penjelasan utama dari Syekh Abdul Razak Al-Abad al badar hafizahumullahu taala. Kita masuk pada hadis yang ke-345 dari Sabit Al-Bunani dari Anas bin Malik beliau mengatakan, "Aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun." Dan selama itu tidak pernah beliau Nabi berkata kepadaku uf sekalipun. Wa maqala dan tidak dan Nabi tidak pernah mengatakan pada sesuatu yang aku lakukan. Kenapa engkau melakukannya wahai Anas? Tidak pula pernah Nabi mengatakan kepada sesuatu yang tidak aku lakukan. Nabi tidak pernah berkomentar lima tahu kenapa kamu tidak melakukannya wahai Anas. Oleh karena eh, wakana dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk manusia yang paling bagus akhlaknya. Dan aku belum pernah menyentuh sutra ya, yang namanya rozan ataupun sutra yang namanya hariran. Tidak pula aku pernah menyentuh sesuatu yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku belum pernah mencium kasturi sekalipun wala itron tidak pula Mewangian yang lebih wangi daripada keringat atau peluh Rasulullah atau sen Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga diatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Aku melayani Nabi selama 10 tahun. Ini adalah pengantar untuk apa yang akan dikatakan oleh Anas. Karena ya, bersama selama 10 tahun bahkan melayani selama 10 tahun tentu akan menyingkap bagi si pelayan dengan gamblang akhlak orang yang dilayani. Gimanakah akhlak Nabi selama 10 tahun itu? Nabi belum pernah berkata kepada Anas mengatakan uf sekalipun. Ma'annahu padahal labuda pasti terjadi yang namanya taksir terjadi yang namanya ketidakmaksimalan dalam e, dalam memberikan pelayanan atau kesalahan. Wala siyama lebih-lebih lil muddah. Jika jangka waktu kerjanya itu lama. Wa ma'adhalika meskipun demikian Nabi tidak pernah mengatakan uf sekalipun. Maka itu menunjukkan betapa agungnya akhlak sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ai lam yakul Nabi tidak pernah mengatakan pada sesuatu yang dilakukan oleh Anas kenapa engkau melakukannya. Tidak pula pada sesuatu yang tidak dilakukan oleh Anas wala li lam asna'hu sesuatu yang tidak aku lakukan padahal aku diperintahkan untuk melakukannya. Tidak pernah Nabi mengatakan lima lam tasna'hu. Kenapa engkau tidak melakukannya wahai Anas? Wahada Tentu tidak ada teguran ini, tidak ada teguran Nabi kepada perbuatan Anas hanya dalam hal yang berkenaan dengan pelayanan dan adab. Tidak berkenaan dengan beban dan aturan syariat. Karena tidaklah diperbolehkan tarkal al-i'tirad <clears throat> tidak menentang orang yang mukasir, orang yang tidak maksimal fiha dalam menjalankan kewajiban syariat. Maka orang yang tidak menjalankan kewajiban syariat tidak boleh didiamkan. Maka sehingga yang Nabi diamkan adalah hal-hal yang berkenaan dengan pelayanan untuk beliau dan adab. Demikian juga dalam kalimat ini terdapat pujian untuk Anas. Dan bahasanya dia adalah seorang yang tanggap. Ini seorang yang ngerti harus berbuat apa. Fa'innahu karena Anas tidak pernah melakukan satu perkara yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tawajah menunjukkan kepadanya ini, tertuju padanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iktiradun ini, penentangan ya, ma ma'a tiwala hadil mudah padahal demikianlah jangka waktunya maka ini menunjukkan kalau anak seorang yang cerdas, seorang yang tanggap. Harus begini, harus begitu. Itu seorang yang tanggap. Sehingga ini menunjukkan anak adalah seorang yang cerdas. Dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk manusia yang paling bagus akhlaknya. Maka ini namanya kesimpulan global setelah memberikan rincian. Maka adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling bagus akhlaknya dalam tutur kata, dalam perbuatan, adab dan interaksi. Kemudian khas ghaz, al ghaz al, al khazu itu satu jenis kain mukawan yang tersusun dari unsur sutra dan non sutra. Sedangkan harir itu murni sutra murni. Maka anda tidak pernah menyentuh satu kain baik itu sutra bercampur satu sutra campuran dengan yang lain atau sutra murni yang lebih lembut dan lebih halus daripada telapak tangan Nabi. Fakana jadilah telapak tangan Nabi adalah telapak tangan yang lembut, bahkan itu lebih lembut daripada kain sutra yang bercampur dengan yang lain dan kain yang murni sutra. Dan lebih lembut dari segala sesuatu yang lembut yang pernah disentuh oleh Anas radallahu anhu dan tentang keringatnya Nabi maka adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keringatnya menghasilkan bau yang wangi. Dan ini diantara pemulaan ya, pemuliaan yang Allah berikan kepada sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masih dari Anas bin Malik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu kana indahu rajulun bihi ataru sufratin. bahasanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dekat Rasul ada seorang yang bihi ada pada dirinya bekas sufrah ya, bekas kekuningan Kal dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hampir-hampir tidaklah iwajih ahadan dan e, eh, menyikapi seseorang dengan sesuatu yang tidak disukai oleh orang tersebut. Falam makoma, maka tatkala orang yang orang tersebut berdiri kaulah lil kaumi. maka Nabi baru berkata kepada orang-orang yang ada. Seandainya ada yang di antara kalian yang berkata kepadanya supaya dia meninggalkan di hadis sofota kuning-kuning tersebut. Diatkan juga hadis ini oleh Abu Dawud non taif karena ada Salman Al-Alawi wa taifun dan dia perawi yang taif. Sufrah itu takunu itu adalah warna kuning yang takunu min za'faron karena sebab memakai za'faron atau yang lainnya yang diletakkan pada kain atau pada beberapa bagian dari badan lizinah untuk mem, untuk mempercantik diri dan za'faron adalah eh, parfum perempuan karena dia adalah satu hal yang ya, tidak menyengat baunya, namun sangat terlihat warnanya. Ya, maka ada orang yang berada di berada di dekat Nabi dan dia ada pada dirinya di kainnya atau di badannya sesuatu yang terlarang. Seharusnya tidak dipakai oleh laki-laki. Karena itu khas perempuan. Namun Nabi adalah seorang yang tidak bisa ngomong langsung yang e, kepada seseorang yang dengan omongan yang membuat dia tidak nyaman. Nah, karena itu ketika itu Nabi tidak memberikan respon apapun dengan apa yang Nabi lihat. Cuma ketika orang itu pergi, Nabi mengatakan seandainya ada di antara kalian yang menyampaikan pesan pada orang tersebut untuk meninggalkan parfumnya karena parfumnya parfum perempuan. Tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Wakana dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hampir-hampir tidaklah iwajihu ahadan ya, e, menyampaikan pada seseorang sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Yakni artinya mayoritas sikap Nabi adalah adamul muwajahah. Tidaklah bersikap dengan sikap yang membuat tidak nyaman seseorang. Lakinau akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang melakukan hal itu menegur secara langsung Sebagaimana ada sahabat yang memakai cincin emas Nabi tegur secara langsung. In iktadat al maslahatu jika maslahat memang menunjukkan mengharuskan demikian. Namun jika tidak maka Nabi tidak sebagaimana dalam riwayat ini. Ya, maka falam yuwajihu sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Maka Nabi tidak ngomong secara langsung ya, kepada orang tersebut dengan kalimat e, yang menyuruh dia untuk meninggalkan parfumnya. Akan tapi Nabi perintahkan salah satu sahabat untuk mengingatkannya. Kemudian dari Aisyah, Annaha qalat Aisyah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang kotor mulutnya dan lisannya. Bukan pula mutawah mut, mutafahishan, memaksa-maksakan diri untuk bermulut kotor, bukan pula seorang yang suka teriak-teriak di pasar. Dan bukanlah orang yang membalas kejelekan dengan kejelekan. Akan tapi orang yang lebih mengutamakan untuk memaafkan dan memaafkan. Penjelasannya, ai lam yakun al Fushu, omongan yang kotor, bukanlah bagian dari perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan pula akhlak Nabi. Nabi tidaklah orang yang jelek, ucapannya, tutur katanya, bukan pula orang yang mutafahishan, tersusah payah untuk berbuat jelek ber, uh, fil af'al dalam perbuatannya. Maka apa beda fahis sama mutafahish? Di sini saya Abdul membedakannya dengan fahis itu untuk ucapan, mutafahish itu untuk uh, untuk perbuatan. Dan ada juga yang membedakan dengan eh, fahis itu artinya sudah jadi karakter dan kebiasaan. Mutafahis itu eh, sesuatu yang eh, bukan jadi karakternya, namun dia lakukan. maka ada orang yang karakternya itu tidak suka ngumpat. Namun pas momen tertentu dia ngumpat-ngumpat. Itu namanya mutafahish. Memaksakan diri untuk berkata-kata yang jelek dan mengumpat-umpat. Padahal itu bukan kebiasaannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersih dari kata-kata umpatan, caci maki, baik itu sebagai karakter dan kebiasaan ataupun sebagai satu hal yang isi dintang. Ya, maka Eh, perkataan yang kotor itu tidaklah keluar dari Nabi baik itu eh, sebagai kebiasaan ataupun hal yang bersifat insidental. Dua-duanya tidak ada pada Nabi. Ya, sebagian orang ada yang ya, memang ngomong kotor itu jadi menu hariannya, gatel ya, lisannya kalau seharian belum ngumpat-ngumpat, ya, nyebut nama binatang ini dan itu. Ada orang yang juga Eh, eh, dia harian dia tidak punya kebiasaan umpat-umpat. Namun di momen tertentu pas jengkel sekali ya, keluar umpatan. Nabi tidak dua-duanya. Ini tidak dua-duanya. Meskipun itu menjengkelkan itu bikin marah Nabi tidak keluar umpatan. Wala fil aswaq bukan pula orang yang suka teriak-teriak. Walladhi yarfa'u sautau sakhab adalah orang yang teriak-teriak. Dan ini sebagaimana pesan Luqman kepada anaknya. Wardut min sautik. Fa'inna angkaral aswatila sautul hamir. Dan rendahkanlah suaramu. Jangan suka teriak-teriak. Jangan suka teriak-teriak. Eh, Fa'inna angkaral aswatila sautul hamir. Karena suara yang paling jelek itu suaranya keledai. Ada apa dengan keledai? Keledai itu di semua baik punya kebutuhan dia teriak ataupun tanpa hajat juga dia teriak. Itu keledai. Jadi, normalnya binatang yang lain dia teriak kalau sakit atau semacam itu. Ada kebutuhan. Nah kalau keledai ini tidak mau ada hajat dan kebutuhan ataukah tidak, pokoknya selalu teriak. Maka jangan jadi orang yang seperti itu. Yeah. Namun teriak itu ya kalau memang diperlukan karena manggil orang yang jauh atau semacam itu. Yeah. atau berbicara kepada orang yang pendengarannya kurang. Yeah. Namun kalau tidak ada kebutuhan, maka akhlak mulia dalam Islam adalah berbicara dengan intonasi seperlunya, secukupnya. Iya. Iya, cuma kemudian ngobrol, berdekatan tidak perlu teriak-teriak. Yang nampaknya yang ditangkap marah-marah. Cukup pakai suara yang lirih, yang cukup didengar. Iya. Meskipun kata sebagian orang ini faktor tempat tinggal mempengaruhi. Ya. Orang yang tinggal di pantai, atau tinggal di gunung, ah memang kesehariannya teriak-teriak. Ya. Nanti kemudian ketika dia tinggal di kota, kemudian suruh, ah, maka dia harus perlu e, berjihad melawan dirinya sendiri untuk mengecilkan volume e, volume suaranya. Ya, maka di antara alat melihat Nabi wala sahabat sahabat bukan orang yang suka teriak-teriak. Ya. Fil aswak di tempat yang memang perlu teriak semacam pasar ataupun di tempat yang lain. Orang di pasar perlu teriak-teriak untuk promo. Siapa mau beli barangku gini-gini ya perlu. Ya. Mau di tempat yang itu perlu untuk teriak-teriak atau tempat yang tidak, Nabi menghindarinya. Ini. Kemudian beliau bukanlah seorang yang membalas kejelekan dengan kejelekan, namun memaafkan dan memaafkan. Artinya, jika ada seseorang yang berlaku buruk kepadanya, Nabi tidak menyikapi kejelekannya dengan kejelekan yang semisal dengannya. Ma'am meskipun membalas kejelekan dengan kejelekan asalkan yang semisal itu hukumnya mubah. Likaulihi ta'ala wa jaza'u sayatin sayatun mitluha. Balasan perilaku buruk adalah perilaku buruk yang semisal alias kisos. Namun al-afdal min hada, yang lebih baik daripada hal ini membalas dengan yang semisal dan yang akmal dan yang lebih sempurna adalah apa yang jadi akhlak Nabi saw. Yaitu al-afwi wasaf eh, min al-afwi wasafhi. Memaafkan wasafi dan memaafkan. Ini, apa beda al-afu dan asafu? Asafu adalah memaafkan yang betul-betul 100% memaafkan. Ini, maka kalau asafu itu artinya di hati setelah memaafkan di hati tidak ada ganjalan sama sekali. Ya. al afu maka ketika al afu itu dijejer dengan asafu maka al afu adalah memaafkan secara lahiriah. Sedangkan asafu itu memaafkan secara batin. Ya, sebagian orang memaafkan, ya saya maafkan, namun tetap nah, di hatinya tetap ya, ada ganjalan yang tidak bisa hilang. Kalau dulu bisa senyum manis, ya sekarang cuma senyum hambar. Nah. Katanya, padahal katanya sudah memaafkan. Eh, maka itu al-afu tanpa asafhu. Kalau asafu itu memaafkan, batinnya memaafkan. Eh, tidak ada ganjalan sama sekali di hatinya terhadap orang yang pernah berbuat buruk kepadanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antara dua hal ini, al-afu dan asafu. Dikauli ta'ala karena firman Allah ta'ala di kelanjutan ayat yang tadi dikutip As-Surah 40 Faman afa wa aslaha Maka siapa yang memaafkan dan memperbaiki orang yang dimaafkan Fa'ajru maka ganjarannya alallahi jadi kewajiban menjadi tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala Innahu la yuhibbu zalimin Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim maka berdasarkan ayat ini faman afa wa aslaha Ibnu Utsaimin menjelaskan tidak semua memaafkan itu terpuji. Namun karena di sini ada dua hal memaafkan atau meminta hak. E, maka memaafkan itu terpuji manakala aslaha. Maaf itu menyebabkan orang itu lebih hati-hati. Karena aslinya dia bukanlah orang yang suka usil. Bukan orang yang suka mengganggu. Namun kebetulan tergoda akhirnya melakukan gangguan. Ketika kita maafkan dia akan lebih hati-hati lagi besok-besoknya. Maka di sini eh, memaafkan itu terpuji. Namun memaafkan kepada orang yang biasa mengganggu. Sehingga ketika banyak orang memaafkan dia merasa di, diberi kemudahan untuk zalim dan usil serta mengganggu. Maka memaafkan dalam kondisi ini tidaklah terpuji. Sehingga yang tepat adalah menuntut hak. Suruh dia ganti yang rusak dan sebagainya. Maka memaafkan terpuji syaratnya wa aslaha. Kemudian dari Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul dengan tangannya sesuatu pun kecuali ketika beliau perang di jalan Allah. Beliau tidak pernah memukul pembantunya, tidak pula istrinya. Hadis ini juga dilihatkan oleh Muslim. Kalimat dan beliau tidak pernah memukul pelayannya ataupun istrinya ini ini khas setelah am. Ini, ini satu hal yang bersifat spesifik setelah sebelumnya kalimat yang bersifat general. Karena tentu memukul pelayan dan istri itu bagian dari kalimat Rasulullah tidak pernah memukul dengan tangannya sesuatu pun kecuali jika perang di jalan Allah. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menterapi kesalahan dengan memukul. Bahkan Nabi mendidik para sahabatnya dengan pendidikan yang luar biasa. Di mana tadi di, yang di hati sebelumnya telah kita baca, Nabi tidak pernah yuwaji. Ahadan bima yakrohuhu. Tidak kemudian pernah menyampaikan secara langsung pada seseorang dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Kalau Nabi tidak suka, Nabi cuma berubah roman mukanya. Lantas para sahabat pun mengetahui kalau Nabi tidak suka hal itu. Wahya tarbiyatun laisa laha nadhir. Ini cara mendidik yang tidak ada semisal dengannya. Ya, dari Urwah bin Zubair, ya, dari Aisyah, ya, bibinya Urwah, kalau Aisyah mengatakan, Aku tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, muntasiran membalas min matlamatin kezaliman zulimaha yang Nabi menjadi korbannya kotton sama sekali ya, malam selama lam yuntahak tidaklah dinodai apa yang Allah selama tidaklah dinodai apa yang Allah haramkan syai'un sedikit pun jika dinodai apa yang Allah haramkan ada sesuatu yang Allah haramkan maka beliau adalah termasuk orang yang paling luar biasa marahnya. Dan tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khuyirah diberi pilihan di antara dua perkara, kecuali Nabi memilih yang paling mudah, paling nyaman, selama itu bukan dosa. Hadisnya juga diatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Maka di antara lakunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka niyardabu, Beliau tidak pernah marah untuk kepentingan pribadinya atau membalas untuk kepentingan pribadinya. Selama dalam kasus tersebut tidak ada satupun hal yang Allah haramkan yang dilanggar. Jika ada sesuatu dari apa yang Allah haramkan yang dilanggar, maka beliau adalah orang yang paling besar marahnya. Artinya faidan hikat jika dinodai satu hal yang Allah haramkan, Nabi marah rodoban syadidan dengan marah yang luar biasa. Dan jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk memilih di antara dua perkara supaya melakukan salah satu dari keduanya, Nabi akan memilih yang paling nyaman, yang paling mudah dari keduanya. Malam yakun minal umur kecuali selama itu bukanlah perkara yang menjumuskan dalam dosa. Adapun perkara yang tutukiu menjerumuskan dalam dosa, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang ia tahasyaha menjauhinya, wayahzar dan waspada darinya. Dan masih dari Urwah bin Zubair dari Aisyah. Aisyah mengatakan, ada seorang yang meminta izin untuk masuk rumah Rasulullah SAW dan aku Aisyah ada di dekat Nabi. Maka Nabi komentar, bisa ibnu Ashirah atau awil Ashirah. Orang itu adalah sejelek-jelek orang di sukunya. Thumma adinalahu kemudian Nabi mengizinkan orang tersebut untuk masuk ketemu Nabi. Setelah masuk, ala nalahul kaula, Nabi bertutur kata yang lembut kepadanya. Setelah orang itu pergi, aku tanyakan, Wahai Rasulullah, kulta makulta. Kau komentar, apa yang kau komentar, apa yang kau katakan. Dia adalah sejelek-jelek orang di, di sukunya. Suma setelah itu engkau berkata-kata lembut kepadanya, Kok ini kok kontradiktif? Ya. Maka Nabi mengatakan oleh Aisyah sesungguhnya termasuk orang yang paling jelek adalah orang yang ditinggalkan dan dijauhi oleh banyak orang. Wada'ahu an-nasu. Ditinggalkan oleh banyak orang karena orang itu takut dari kejelekannya. Hadis ini juga diatkan Bukhari dan Muslim. Tentang siapakah orang yang masuk ke tempat Nabi dalam hadis ini ada yang menjelaskan dia adalah Uyainah ibn ya, ibn Hisan. Ada yang mengatakan dia Makhomah ibn Nufay, uh, eh, Naufal. Namun kandungan hadis tidaklah mendapatkan imbas dari pengetahuan tentang siapakah namanya. <coughs> pengetahuan tentang siapakah namanya tidak ada imbas pada eh, kandungan hadis ini. Yang jelas orang ini minta izin untuk bisa masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa ketemu Nabi di rumahnya. Maka Nabi berkomentar bisa ibnu asyirah atau bisa akul asyirah. Dua kalimat ini semakna. Yang dimaksud asyirah adalah kaum atau kabilah. Maka Nabi mengatakan ini adalah orang yang paling bejat di kaumnya, di kabilahnya. Wahatatan biondanya ini adalah isyarat. Ilama indaha darajul bahasanya orang ini memiliki e, fadhadah kasar. So, kemudian Nabi mengizinkan, itu mengizinkan orang tersebut untuk masuk. Setelah masuk ke dalam rumah Nabi, maka sikap Nabi ala nalahul kaula. Nabi berkata-kata yang lembut kepadanya. Ai akhoda mulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngobrol dengan orang tersebut bikala min dengan perkataan yang lembut. Kemudian kaan seakan-akan kadibda Aisyah menganggap aneh tentang keadaan orang ini yang Nabi sebutkan. Dia adalah orang yang paling bejat. Cuma setelah itu Nabi berkata-kata lembut kepadanya. Wa muqabalatihi dan menemuinya bil basyasyah dengan wajah yang ceria. Wa talaqatil wajhi. Tatalaqatil ya. wajhi dengan wajah yang ceria. Basyasyah dengan uh, wajah yang tersenyum. Wa husni tarhib dan sambutan yang bagus, sambutan yang hangat. Tatkala Aisyah bertanya tentang hal tersebut, barulah Nabi jelaskan. Seorang yang paling jahat adalah orang yang mantar kau an-nasu. Orang yang dijauhi oleh banyak orang. Lima indahu karena dia memiliki fuhsin fi kaulihi. Kata-kata yang kasar sehingga orang tidak mau dekat-dekat. Artinya famislu hada, orang seperti ini jika dia ditemui, ya, jika dia disikapi berilini dengan kata-kata selain kelembutan, maka akan muncul darinya tindakan-tindakan yang besar dan sangat mungkar. Oleh karena itu, maka yang lebih utama adalah menemuinya bil husna dengan sikap yang baik daf'an bila ya ahsan sebagai bentuk mencegah dengan sesuatu yang lebih baik dan dalam rangka menjaga diri dari kejahatan lisannya. Ya, kemudian hadis panjang tentang uh, Ibnu Abi Halah Ya, langsung kita baca sarahnya. Wa huwa hadisun tawilun, ini satu hadis yang panjang yang dipotong-potong oleh penulis oleh Imam Tirmidzi di banyak tempat di kitab ini. Dan telah lewat, telah disebutkan ila ma fihim kalau ada kelemahan di dalam sanatnya. E, kalau tidak salah ingat sudah kita baca dua potong bagian dari hadis ini dan masing-masing potongan sudah panjang. Iya, masing-masing potongan sudah panjang. Di potongan pertama membahas tentang masalah fisik Nabi. kemudian e, kemarin kemudian bahas tentang bagaimanakah Nabi ketika bermajelis dengan orang, dengan bagaimanakah Nabi mengatur waktu dan sebagainya. Eh, di sanatnya dari Al Hasan bin Ali kal kal Al Husain Husain mengatakan ini yang Husain Husain yang bilang Husain Sa'al tu Abi Sa'al tu Abi Husain mengatakan aku bertanya pada ayahku yaitu Ali bin Abi Thalib tentang sikap Nabi Shallallahu alaihi bersama kawan-kawan duduknya. Artinya kaifa bagaimana bagaimanakah tuntunan Nabi dan sikap Nabi bersama kawan-kawan duduknya? Maka jawaban Ali bin Abi Thalib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang senantiasa tersenyum. Ay, yakni artinya daiman selalu menjumpai kawan-kawan duduknya dengan wajah yang ceria dan tersenyum. Sahlal khuluki adalah orangnya gampang. Ay akhlukuhu sahla. Akhlaknya adalah gampang. Ini gampang itu artinya lembut, artinya samaha, artinya ye, ya, mudah ini, ini artinya adalah samaha ini mudah memaafkan, mudah untuk memaklumi. Maafkan aku dalam bahasa Arab e, eh, samihni. Maafkan aku, samihni. Maka dia adalah Nabi adalah seorang yang memiliki samaha. Mudah untuk memaafkan dan memaklumi. Oh ya, tidak apa-apa. Kalau begini-begini, tidak apa-apa. Nah. Warifq dan lembut wal anah tenang watibul muamalah dan interaksi yang tayyib layinul janib beliau seorang yang tawadu beliau seorang yang tawadu love profil kata orang Wafihi dalalah maka di kalimat ini terdapat menunjukkan ketawaduan Nabi. Dan beliau adalah seorang yang merendahkan sayapnya kepada sama orang yang beriman. Artinya maksudnya tawadu. Laisa bifadhin wala ghalidin. Beliau bukanlah seorang yang keras, bukan pula orang yang kasar. Artinya beliau tidaklah menyikapi orang-orang yang beliau jumpai bil jafwah dengan jafwah jafwah itu tidak sopan, wala bil qaswah tidak pula dengan kasar. Maka beliau bukanlah seorang yang akhlaknya keras, tidak pula orang yang eh, bukanlah seorang yang akhlaknya kasar, bukan pula orang yang keras hatinya. Dan Allah Ta'ala telah menyanjungnya dengan hal itu. Itu firman Allah di surat Ali Imran, karena kasih sayang Allah engkau adalah menjadi orang yang lembut dengan mereka. Seandainya engkau seorang yang kasar dan keras hatinya, misalnya mereka akan bubar dari sekelilingmu. In, lan faddu artinya lan sorofu, bubar min indika dari sisimu. Karena orang yang hatinya kasar dan keras dalam interaksi tidak disukai oleh orang. Wala yukbiluna alihi dan orang tidak akan memberikan kepedulian kepadanya. Karena hati itu jika keras, maka akan diikuti oleh anggota badannya. Sehingga sikap-sikap fisiknya adalah keras dan keras. Beliau bukanlah seorang sahab, seorang yang suka teriak-teriak. Asarbu artinya Allah lajaju wa raf'u sauti. Orang yang uh, eh, Raf usaut eh, bersuara keras. Eh, lajat artinya orang yang uh, bersuara keras ketika debat, ketika ribut. Allah Ta'ala berfirman menceritakan nasihat Luqman. Waksid fi masyika. Maka adalah engkau berjalan yang pertengahan. Berjalan yang pertengahan artinya tidak ngebut ketika jalan, tidak pula lemes ketika jalan. Iya, seperti orang yang punya tenaga. Namun berjalalah tengah-tengah di antara hal itu. Wardut min sautik. Iya, Lirikalah suaramu. Karena suara yang paling jelek suaranya keledai. Yang tan, e, baik ada kebutuhan ataupun tidak suka teriak-teriak. Dan Nabi bukanlah orang yang fahash. Dari kata ta'al fush. Fuhus adalah ucapan atau perbuatan yang keji. Bukan pula ayab orang yang suka mencela. Artinya bukan orang yang suka mencela hal-hal yang baik dan perkara-perkara yang baik. Namun kalau itu kemungkaran tentu Nabi mencelanya dan mencelanya. Walau musyahid bukan pula orang yang pelit. Musyah artinya orang yang pelit dengan dirinya sendiri. Dan orang yang yarhab hima inda ghairihi. Pelit sama dirinya sendiri dan menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Maka Nabi saw bukanlah seorang yang pelit dengan hartanya, dengan ilmunya, ataupun dengan saran-sarannya. Bahkan dia adalah seorang yang dermawan, karim dermawan, munfikon rajin berbagi, jawa dan seorang yang dermawan. Kemudian beliau ya lalu pura-pura tidak tahu hal-hal yang memang tidak Nabi sukai. Artinya ana fatinun lil umuri. Beliau adalah seorang yang cerdas. Beliau adalah seorang yang fatin. Ini, iya. kalau pakai tok artinya seorang yang cerdas. Lil umur dengan apa dengan berbagai perkara. Beliau mengetahui apa yang berputar di sekelilingnya. Akan tapi beliau yataghafal. Pura-pura tidak tahu dalam rangka mempertimbangkan maslahat. Ini. Iya. Sebagaimana pujian Al-Imam Musyafi'i. Al-Imam Musyafi'i mengatakan Al-Labib orang yang cerdas, Al-Aqil orang yang akalnya bagus adalah al-fatin. Orang yang orang yang tak orang yang cerdas. Ini apa? Ya. Ini uh, sikap semacam ini apa maknanya? Ya, sikap semacam ini ini apa maknanya? Ya, dia fatin. Ya, maka dia bisa nangkap. Oh begini kalimat begini itu maksudnya apa? Sikap begini itu maksudnya apa? Itu seorang yang fatih. Namun ketika itu satu hal yang jelek dan itu adalah sesuatu yang sebenarnya kalau dituruti memancing emosi, pura-pura nggak dianggap. Namun mutaghafil, pura-pura tidak tahu. Ya, maka diantara uh, eh, akhlak mulia dalam Islam adalah taghaful atau tajahul, pura-pura tidak tahu padahal tahu. Ada ucapan yang nyelekit, ya pura-pura nggak dengar pura-pura tidak -pura dengar. Dengar, namun pura-pura tidak dengar. Sehingga tetap nyantai. Hatinya happy-happy saja. Kenapa? Karena pura-pura tidak -pura dengar. Ada sikap yang tidak nyaman dilakukan oleh teman kerja atau kawan kuliah atau atasan pimpinan dan sebagainya ada sikap yang tidak nyaman. Ye, namun kalau dituruti nah ini menimbulkan kata orang energi negatif apa apa. Ya ya, ada boleh jadi orang yang ngolok-ngolok, orang yang sinis, eh, orang yang kemudian suka nyindir-nyindir. Nah, ini, ini kalau kemudian direspon, nah, itu kata orang sekarang menimbulkan energi negatifnya. Nah, akhlak mulia adalah taghaful. Ya, anggap saja nggak ada. Ya, anggap saja tidak ada. Ya, dan ini adalah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melihat sesuatu yang beliau tidak sukai ucapan yang tidak disukai, sikap yang tidak disukai, keadaan yang tidak disukai. Yang ini kalau direspon marah, jengkel dan seterusnya. Namun Nabi respon dengan pura-pura tidak tahu. Sehingga seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Pada sebenarnya Nabi ngerti. Dan Nabi tidak suka. Demikian kita lanjutkan ba'da Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa alhamdulillahi rabbil alamin.